Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du sahib warna yang sangat saya hormati saya banggakan dan saya cintai alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali yang mungkin dalam pertemuan yang kesekian kalinya, di mana kita pada hari ini akan mengangkat sebuah tema bahwa bersodakoh kepada Allah itu memang harus ikhlas karena Allah murni krono Allah subhanahu wa ta'ala. Boten murni tapi campuran kalian lintu-lintuni. Sahib Warna yang saya hormati, ada sebuah cerita yang kami angkat dari sebagian kitabnya, Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Dalam kitabnya diceritakan Hukia an Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu yang terjadi dengan seorang waliullah yaitu Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas berkata, Qala sa'alani ba'du sadat an a'jabi an a'jabi ma sana'tu fi siyahati. Ada ba'du sadat sebagian orang-orang bangsawan, orang-orang ahli ilmu bertanya kepadaku. Tanyanya tentang sesuatu yang paling indah tapi aneh yang pernah aku lakukan selama perjalanan sejarah hidupku. Yuk ya nopo pakone bak disadat kalau wau datang kulo. Pakone ngeten Ibrahim Al-Khawas Nopo kelakuan-kelakuan sing tahu mbok ne? sing paling api lan mungkin paling berkesan di dalam hatimu itu apa? Fakultu Kemudian aku menjawab kepada orang itu, akom tu hati. Ala il bahri masya Allahu minal ayami wal ashur. Akom tu neng sopo ingsun hati ing dalam dolanan ingsun. Ing dalam waktu lelayan ingsun. Ala il bahri ing atasi pinggiri segoro. Masya ah ing dalam zaman sya'akang resa'akan Allah sopa Allah. Ing ma minal ayami bayani saking piro-piro dino wal ashurilan piro-piro bulan. Jawaban saya perbuatan atau kejadian yang paling indah dan sangat menarik saat dawani uripku itu. yaiku aku tahu dulin onok di pinggir-pinggir segoro dulin onok di pantai-pantai lautan di kuno aku ijiran dinane yo iya, ora paham secara betul kira-kira mungkin ya boh pirang dino atau pirang wulan sing jelas aku suwe ono di pinggir segoro jarene Ibrahim al Khawas niku warna wa anna asnaul kifafa aku gawe keranjang keranjang iku tak kumpulno tak kumpulno kira-kira oleh pirang iji wa armiha fil bahri tak uncal nang segoro mari tak uncal nang segoro jenenge menungso ana akal ngelamun ngelamun ngelamun kuiku coro adu nasib kate melayu nang di keranjang sing tak uncal nang segoro mau Patafakartu fi yaumin ila aina tadhabu. Kira-kira nang endi budale keranjang sing tak uncal nang aku iku. Fasirtu fi muqabalatiha ala syadi'in nahri mudatan. Mari tak uncal lonang segoro, tak tutni nang aku. Kula tutaken. Sing jenenge keranjang niku kula tutaken sahibarna. Ditutaken suwe suwe suwe suwe sing geletek. Sing jenenge keranjang gawenan kula wau malah mili melaku si sijine kali. Bareng melampan si jini kali kula delo imawon. Mudatan kiro kira oleh pirang pirang jam saka laku kula nonton di pinggir kali wa idhan bi ajuzin jalisatin ala nahri tabeki. Glete ndek ngriku wonten wong wedok tuwo nangis. Nangis buatan mari-mari. Masya Allah. Apa oyo? Oh iya. Barang nangis fakultulah mayu bekiki. Bu, wong sing nangis kalau wau kula takoni. Nopo o oh, sampean iki kok nangis? Wonten nopo panjenengan kok nangis, Bu? Mulare sampe ilune kathah tenten pipi jenengan koyok cek susah sampean iki. Nopo sing gawe sampean susah? Sampai lunggu-lunggu ono di pinggir kali koyok ngeten iki. Fakolat. Terus wong wedok niku wau matur. Li khamsun minal banat. Aku iki duwe anak wedok limo. Perawan-perawan gede-gede nak. Sopo singkat ini ndak susah. Mata abuhuna, bapak ne mati. Bapak ne wis tilar dunyo. Senggo aku ngurumat anakku ki dewenan. Ndak anak sing nulungi belas. Ndak anak sing nginceng belas. Jadi asobat nifaqatun aku saiki duduk mek miskin. Duduk mek fakir. Fakoh aku saiki iki. Sohib Warna yang saya hormati dalam tingkatan kalimat bahasa Arab. Ketika kita mengucapkan kalimat fakoh itu adalah kalimat yang lebih dalam bahkan lebih melarat ketimbang fakir. Kalau miskin nggak seberapa. Di atasnya miskin itu fakir. Di atasnya fakir itu ada lagi namanya fakoh. Lu niki wong wedok niki pun fakoh nih. Ukuran ndak mangan telung di dino niki sakit warna. Dibarengi kalau anak-anak ilimu sing kabeh niku wedok-wedok. Bayangkan jenengan. Coba lek wis kadung dikekne nang Allah Subhanahu wa taala. Da ano sing iso menghalang-halangi. Tirusi wonten di istighfar niku Allahumma la mani alima aqwaita. Lek wis kadung dikekne nang Gusti Allah. Da ano sing bisa ngalang-alangi nang peparingi Gusti Allah, baik berupa nikmat ataupun berupa kalimatul azab. Lu anak lima iki walam adri ma asna'u Aku ndak ngerti kate nyambut gawe apa aku saiki nak. Wong aku lu wedok dhewean. Walam adri ma asna'u. Fa kharajtu ila janibil hadzan nahri. Saking bingunge aku ki terus metu. Metu nang pinggir kali iki. Dilala wajadtu ifafan Aku kok nemu pirang-pirang keranjang. Krono aku nemu keranjang tak delok api. Pantes didol. Pantes nih duit fa tuha. Keranjang-keranjang mau tak cikik. Warojak tu terus aku mulai. Pabik tuha tak delang aku keranjang-keranjang mang. Niki bayangkan Sohib Warna. Tak nemu penggawean duduk krono di PHK nih awak wis ndak duwe akal sing katene nyambut gawe niki sohibana nemu keranjang tiga mulai didol ditukokno beras ditukokno lengo ditumbasaken iwak kangge dahari yugo yugo sing ana di omah kala wau iku kelakuanku nak sampai aku saiki iki nemu wasorot hadhihi adati lan iki merupakan kebiasaanku. Lah aku tidak iso nyebut gawe maning. Nah. Ya ndak anak maning sih tak dangdang. Sing tak gawe ini anakku supaya iso ku ndak anak maning. Kecoba, ya, aku ngedang keranjang ya ndek kene iki mang. Ataqawwatu biha. Ana wa banati min dalika. Iku sing tak pangan. Falamma ataitu fi hadzal yaumi lam ara syai'an minal kifaf ternyata aku di satu hari aku ngedang-ngedang enek di pinggir kali kok ndak ono keranjang kelinyut maning padahal kepergianku nang pinggir kali wis dinteni nang anakku aku mesti main ku nek metu jam sak mene mulai jam sak mene maik mesti oleh tempe mesti oleh beras terus ngeliwat goreng iwak Lu saiki anakku ngenteni ono oma. Lah aku ndak oleh opo-opo. Sumpek aku nak. Subhanallah. Kate ndak nangis yo ya opo lek koyo ngono keadaan ini. Falamma sami'tu dzalika bakaitu wa qultu ya rabbi law 'alimtu anna laha khamsan minal ayal lazdadtu fil amal. Sahih Parna sing jenenge Said Ibrahim Al-Khawas niki menungso biasa. Kadik muni, kok aku uru oleh uang wedok niki duwe anak wedok limo tak tambahin aku oleh nyambut gawe tak bein aku oleh gawe keranjang niki saking saken iso Sayyid Ibrahim Al Khawas wonten tiang mular di pinggir kali ditakoni dua anak wedok limo delok melasi koyok ngeten niki sahih parna. Ibrahim Al Khawas niku koyok koyok Enggak ada keinginan untuk nambahin gawe keranjang kangge daharane anak sing lima ono di umah niku wau. Jenenge menungso nggih, wong lanang nek normal. Katik krungu ono wong wedok perawan niku nggih nuwun sewu. Siapapun akan bergerak hatinya. Summa qultu laha la tagtammi. Terus aku muni, cok susah, wak Ojo susah sampean, fa ana soniul kifaf. Aku iso nggak keranjang. cok kuatir wis." tak bekane keranjang iku mari ngono dolen tukokne beras tukokne daharan supaya anake sampean iku iso mangan ojo kuatir wis ayo nah, iya, wis melok nang omah Sohiparna ingkang sangat kula hormati akhire ibu kala wau dipun jak Ibrahim al Hawas, mari dijak dikengken wangsul Wangsul niku Ibrahim Al-Khawas niku di Ateni muni, tafakiran visun ilah Ya Allah. dari anak limo kadek wetok wetok Ndak anak wong lanang niku. Titik banget Ibrahim Al-Khawas niku ono sing diinginkan. Sing enak enok keranjang ay sing retok akeh iki. Kula lewi simpati kan mungkin salah si jini kenek tak pe aku. Nek wis tak pe aku, oleh ganjaran luru siji ganjarane ngawin wong wetok sing butuh nih wong lanang nomor luru oleh nih sota konang wong fakir miskin niki saya pun mantun ngoten udal, Ibrahim al Khawas niki budal datang alas sing perlu nih kangge matus alat-alat yang bisa dibuat keranjang. Boleh. Bareng tutup untuk di alas turu. Ngantuk sakit warna kekeselan Ibrahim al Khawas ini, Mantun tengah-tengah turu faja'an syaiton wa qala likum man hauna. Min hauna. Setan dugi sakit warna. Ini setan sing ini, tapi masih setan guneme ono api eh. Jari ini setan. Eh Ibrahim Al-Khawas tangi yo ya opo sama niki, kok turu turu tadi? dijawab nang Ibrahim al Khawas lah tidak turu ya opo aku pingin turu stilu panjene aku kesel nyingkir ya kon wes aja ganggu aku dari Ibrahim al ya Khawas Faqala liya Khawas setan muni datang al Khawas man waro ahu atfalun jaya' jiaun kaifa yanamu loh ya opo sampean iki Yarene sampean niki nanggung wong wedok rondo sing duwe anak wedok limo katene ndolek alat kangge keranjang ternyata saiki sampean kok turu ya apa sampean iki ilingo wong wedok sing sampean janjeni iki ngenteni keranjangi sampean lalek sampean turu koyo ngene oleh apa sampean ya oleh apa aja ngono Ibrahim tangi diomongi ngoten niku rasa semangat dari Ibrahim Al Khawas niku tangi sahib Krono ini ini punya semangat kepingin ngingoni arek wedok sing wau niko, Wong rondo sing di anak wedok limo niku. Barang pun tuh eh, Ibrahim Al-Khawas kajenge budal setan niku muni, "Ya Ibrahim, ma'i halalun wa haramun." Aku duwe macam luru, Sing siji rezeki halal, sing siji rezeki haram sing halal iki rupa delima sing tak pekno teko gunung sing tanai tanah umum sapa oleh mangan dan iki berarti lah halal sohib warna di bundahan. sing siji aku duwe sing haram yaiku aku duwe iwak gede-gede loro iki nang aku tak colong nih teko wong tukang dole iwak wong loro budal dole iwak bareng pembagian pembagiane urah rotong. Jadi jangan tukaran akhirnya tak colong nang kuwi wae kabeh. Jari Ibrahim al khawas Terus akhirnya apa? Ya jan napa do ndak nih akhirnya boten padha ndak nih tapi iki sing haram iki. Lek sing delimo iki halal. Sampe jipin halal wis apa-apa. Sing halal en? sing haram aja dijiki. Oh, ngasok ke ya, mana Sing jenenge Ibrahim al khawas niki fa khultu rumana wa raja'tu ilal ajus. Akhir Ibrahim al khawas niku wangsul. Oh, delimo sing dikei setan nih gue mau. Masih delimo halal lek sing ngekei setan. Lah niki lak male ono ono dewe prediksi nih. Coro karuan dikei wong sing bener-bener kok dikei yang tani, dikei wong dagang. Mboten masalah niki dikei setan. Setan niku guna mana? akian Akean nih ketimbang bendere. Masih wis kabar itu kok setan niki halal. Ya mungkin benar, mungkin keliru, tapi justru karena pun boten nemu dalan Ibrahim al Khawas sing halal dipendet bareng sing halal dipendet mulai kajingi tiki akan tang tiang rondo kalau wau ampun sokip warna bareng dibawa digolei tiang rondo niku wau digoleki nang pinggiri kali nggih ketemu digoleki nang omai, nggih ketemu cari Ibrahim Al-Khawas nang ngendi wong mang iku? Kok ndak ono-ono. Nang umai lak nih Mang. saya kok ndak ketemu umai, Bingung Ibrahim Al-Khawas niku. Ibrahim Al-Khawas punya harapan kepingin kepethuk, kepingin keagen limun Bingung, bingung, bingung. Akhirnya Ibrahim Al-Khawas metu. Setunggale waktu datang masjid kangge nih salat berjamaah. Di akal ini sih ngarep-ngarep. Eh, mbok menawa ta Ibrahim Al-Khawasiki nanti engko iso ketemu ono di pinggir-pinggir masjid. Wong wedok mang. Nek ketemu di pinggir masjid kan lumayan. Pun orang nonton di masjid sembayang, nonton sembayang lunggu matu duki masjid ternyata wonten negange pinggir masjid ini wonten suara ndak Hmm. Dinteni. Dinyangi nang gang niku mboten wonten napa-napa. Mantun ngoten malbu maning nang masjid. Bareng wonten di masjid ono maning suara bengok. Koyok suarane asu ngoten. Dinyangi nggih pancene asu. Sohib warna ingkang kula hormati, ternyata suarane asu niku dinyangi ni moro. Moro katik mangap ngotan. Koyok kajenge nyokot ngotan teng Ibrahim Al-Khawas. Corona katanya nyokot balik Ibrahim Al Khawas datang masjid ngangen-ngangen. Oh, posisi kejadian nih. Wong wedok ini kok ndak ketemu sampai saiki nangan di wong itu Tuh, akan nilai kadek dua anak lima yo. Ya kamu tak kawin bisa nana enak aku salah si cingku aku sing jadi punggung rumah tangganya. Mantun ditinggali, ternyata asu nih niku koyo katini moro maling. karena katini moro dinyangi bisa nang Ibrahim Al-Khawas dicedeki dicedeki ternyata Asu niki ngobah no buntute. Ngobah-ngobahkan buntute ternyata ndek mburin ini ono wong lanang, si enom, arek enom. Arek jokong gua anteng arek cerdas ngoten rupane. Metu. Arek lanang niku muni datang Ibrahim Al-Khawas. Ya Ibrahim Al-Khawas, la ta'jab min nibahil kalbi alaika. Ojo gawok sampean Ibrahim. Nang benggongane asu iku. Asu iku masih jenggong fa innahu ta'tibun liman yafhamu. Asli ku masih jenggong bahasanya dia itu memberi pendidikan kepada orang yang mengerti nang kata-kata asu itu. ngerti nang omongannya asu dia akan menerima pendidikan walaupun dari sektor anjing. Karena saya tutup no. Oh, menang. Mantun ngoten arek ini kumuni, ini Ibrahim Al-Khawas. Maknane sing digunemno asu iku sampean niku mang dijaluk janji. Nang asu iku supaya ndak nglakoni nang barang sing sampean tau lakoni. Mikir sakit. Karena Ibrahim Al-Khawas, aku nglakoni apa? Pancene Ibrahim Al-Khawas niki tiyang wali. Betok keranjang, sing di jerone niku wonten isine delimo. Pikir iya. Aku mangkat ini ngekei delimo iki nang wong wedok rondo. Padahal di hatiku ini ada keinginan untuk mengawini anak-anak putrinya yang di antara lima putri yang lima tadi itu. Waduh, leng ini Nah, oleh aku sodako mergo kepingin ngarep-ngarep sing koyok ngene iki. Dosa sebab aku sodako iki jarin Ibrahim Al-Khawas di hati nih. Ndak krono Allah. Aku sodako iki Krono kepingin ngawini salah si ini anak wong wedok sing mang. Senajano iku hanya sebintik atau secuil dari sekian banyaknya niat-niat yang diniatkan oleh Ibrahim al khawaj Mulai niku pun sakit warna yang ingkang Allah hormati. Akhirnya telimo niku dibuat dikek nonang wong di pinggir-pinggir dalan sing sekiranya dalam pemberiannya niku tidak ada tendensi apa-apa. Dituangkan nang wong misni. Keranjangi disigari nang Ibrahim Al-Khawat. Iki sing barano aku dadi wong ciloko. Ngamal sodako ndak lillahi taala ya mergo keranjang. Jadi keranjang ini ku. Dicur nang Ibrahim Al-Khawas. Mari dicur. mulai dinoniku pun Ibrahim Al-Khawas tobat nang Gusti Allah. Di hati ini belajar diberseni dari semua tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan manusia lain. Jadi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan manusia mulai dibersihin sedaya yang Ibrahim Al-Khawas. Jadi mulai dino niku Ibrahim Al-Khawas niku ini niku nggih krono Allah, Susai Ibrahim nggih krono Allah, sedekahe sak sembayangi sak sembarang niku hanya karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Sohib warna ingkang kau hormati, sak menten sedikit cerita atau hikayah dari kehidupan orang-orang kuno mungkin bisa kita terapkan eh, di atau kita sisipkan dalam eh, senat-senat eh, atau kehidupan kita sehari-hari sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan lang, yang layak dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten salah lepate sohib marna kula nyun aking pun pangapunten akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh